بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد أما بعد Alhamdulillah Para bapak dan para ikhwas sekalian Jamaah rahimani wa rahimakumullah Kita insyaallah melanjutkan kembali Pembahasan kita Kajian kitab Situ Durar enam Mutiara kalimat yang terambil dari alul athar ini para ulama alul sunnah wal jamaah yang merupakan prinsip-prinsip dakwah ahlu sunnah kita telah melewati pembahasan prinsip yang pertama ikhlasuddin lillah mengikhlaskan agama semata-mata untuk Allah Ta'ala dan ini prinsip yang terpenting yaitu mewujudkan tauhidullah dalam kehidupan kita yang merupakan intisari agama ini dan merupakan ciri khas dakwah salafiyah, dakwah al-sunnah wal jamaah, dakwah Islam dakwahnya semua para Nabi alaihi salatu adalah pertama kali dan dari awal sampai akhir tidak pernah lepas dari perhatian masalah tauhid. Kemudian prinsip yang kedua at-tariqu wahidun bahwa jalan menuju Allah taala jalan untuk mewujudkan penghambaan kepada Allah Ta'ala. Hanya satu, yaitu jalan Islam. Yang barang siapa dia menempuh jalan-jalan selain jalan Islam, kullu turuq masdudah. Semua jalan adalah jalan buntu. Kecuali jalan yang dibentangkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam wa qulul abwab mukhlaqah dan semua pintu terkunci tertutup kecuali pintu yang disediakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di antara pembahasan kita pada prinsip yang kedua ini di antara rahasia kenapa akidah Ahlussunnah demikian kokoh, sabat, tidak goyah, tidak ganti-ganti. Karena mereka benar-benar meniti jalan sirat al-mustaqim. Dan kita sedang membahas beberapa sebab kokohnya akidah al-sunnah oleh jamaah kita telah lewati beberapa poin di antara sebab kokohnya akidah alusunnah. Yang pertama, Ikhwan, senantiasa berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Iktisamuhum bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ya keyakinan mereka, keyakinan Ahlussunnah bahwa Al-Quran dan As-Sunnah benar-benar telah menjelaskan akidah Islam dengan komplit dan gamblang. Sehingga tidak perlu lari kemana-mana. Yang ketiga, ya mereka senantiasa mengembalikan perselisihan mereka pada kitab dan sunnah. Karena mengembalikan perselisihan pada kitab dan sunnah, pasti akan mendapatkan jawabannya dan itu solusi terbaik yang yang Allah telah jelaskan. Yang keempat, salamatu fitratihim. Selamatnya fitrah mereka. Dan standar selamatnya fitrah mereka kenapa ikhwan? Berkaitan dengan selamatnya masdar, sumber pengambilan, yakni ilmu. Yang kelima, ya lurusnya selamatnya akal mereka. Kenapa akal mereka lurus? Apa maksudnya akal mereka lurus? Gimana? Gimana? Akal mereka yang lurus maksudnya bagaimana? Gimana mitra? Mereka tidak hulu kepada akal dan juga tidak meremehkan akal tapi menempatkan akal pada posisinya sehingga lurus. Sebagian orang mereka hulu dengan akal sampai menghakimi semua nas-nas Quran dan Sunnah. Sebagian orang mereka menghilangkan akal-akal mereka. Al Sunnah menempatkan akal sebagaimana kedudukannya. Yang ke enam, Karena mereka telah dibuat tenang. Hati mereka sangat tenang dengan akidah mereka. Sehingga bagaimana ketenangan yang mereka warisi dari akidah ini membuat mereka akan pindah-pindah. Orang pindah-pindah itu karena nggak tenang, goncang, belum pas, sehingga pindah-pindah. Alusunnah dengan akidah mereka tentang Allah, hari kiamat, tentang takdir dan seterusnya. Hati mereka betul-betul mewarisi ketenangan dan kebahagiaan hidup dengan akidah tersebut. Sehingga orang paling goncang hidupnya adalah orang-orang filsafat yang tidak memiliki akidah yang nancep dalam hati mereka. Yang mereka dipenuhi dengan keraguan-raguan dalam kehidupan mereka. Yang ketujuh, ya irtibatuhum keterikatan mereka dengan famus salaf, pemahaman salaf. Yang salaf dalam hal agama aslam wa a'lam wa ahkam paling selamat, paling fam agama dan paling bijak dalam menerapkan agama. Ini yang membuat akidah mereka kokoh kuat. Yang kedelapan sekarang. Min asbabi sabatihim alal haq wastiqamatihim alaih. Di antara sebab kokohnya akidah alusunnah di atas al-haq. Di antara sebab kokohnya mereka di atas al-haq dan istiqomahnya mereka di atas al-haq. Tawassutuhum sikap mereka pertengahan, sikap pertengahan mereka. Wa tidaluhum dan sikap adilnya mereka, yaitu pertengahan, sikap tengahnya mereka dalam beragama. Allah Subhanahu wa taala menamai umat ini dengan ungkapan ummatan wasatan Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian wahai umat Islam ummatan wasata, umat yang pertengahan. Apa maksudnya umat yang pertengahan? Karena istilah moderat pertengahan itu bisa kemudian diseret kemana-mana. Dan semuanya mengeklaim moderat. Kami paling moderat. Yang kemudian tafsiran moderat itu kembalinya kepada bayangan masing-masing mereka. Adapun umatan wasatan diterangkan suhudan, udulan. Mereka ada umat yang akan menjadi saksi atas kebenaran mereka bersikap adil di tengah-tengah kehidupan. Fakanu wasatan la guluan wala jafa. Mereka bersikap pertengahan, tidak gulu dan tidak jafa, tidak meremehkan melecehkan agama. Wala ifrat wala tafriq. Tidak berlebih-lebihan dan tidak pula yakni meringan-ringankan wala ziyadatan wala nuksan tidak menambah dan tidak mengurangi huwa huwalusumuhum lil haq wastiqamatuhum wathabatuhum alaih sikap pertengahan mereka itu adalah karena mereka senantiasa melazimi al-haq mereka terus lurus di atas al-haq. Al al al Islam ini sudah Allah turunkan sebagai agama wastiyah. Agama pertengahan. Orang yang paling bersikap tengah, yang paling memegang Islam. Yang paling menepati Islam. Bukan pertengahan sesuai dengan tafsiran sendiri-sendiri. Kayak masyarakat awam, beragama rasa hulu. Apa maksudnya hulu? Sholat penglimo ke masjid hulu. Sholat lima kali sehari ke masjid terus dianggap hulu. Aku mungkin sing biasa-biasa wae. Biasa-biasa wae. Padahal kalau dia milih makanan, pilihnya yang nggak biasa-biasa. Pilih baju yang gak biasa-biasa. Pilih rumah yang gak biasa-biasa. Yang istimewa. Pilih istri gimana? Pengennya semuanya yang gak biasa-biasa. Yang super, yang bagus, yang elok, yang ter. Ini dalam masalah agama yang biasa-biasa. Mestinya dalam masalah agama yang terbaik dan orang dikatakan bersikap wastia itu ketika dia benar-benar tegak di atas Islam. Karena Islam ini telah Allah turunkan sebagai agama yang wastia, yang pertengahan. Sehingga kalau orang menyimpang dari Islam, kalau nggak jatuhnya ke hulu, ya tafril, jafa. Maka kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Ma amarallahu bi amrin illa wali syaitani nasghatan Tidaklah Allah memerintahkan suatu perkara dalam agama ini kecuali syaitan memiliki dua cara untuk menyesatkannya. Imma bi ifratin wa ghuluwin Terkadang dengan cara ifrat dan hulu. Bersikap berlebih-lebihan. Atau dengan tafrid wa taksirin. Dengan cara tafrid meremeh-remehkan. Dengan dua inilah mereka menyimpang dari agama. Itu sepanjang zaman penyimpangan berkisar dalam dua hal itu. Maka yang dikatakan dengan sikap tawasud adalah luzumuhum lil haq. Ketika mereka senantiasa melazimi al-haq, terus menerus di atas al-haq, wastiqamatuhum dan istiqamahnya mereka di atas al-haq, wasabatu wasabatuhum dan sikap tegarnya mereka di atas al-haq, wa mujanabatuhum wa mujanabatuhum litturuqil munharifah. Dan sikap mereka yang senantiasa menjauhi segala jalan-jalan penyimpangan sawaun makana minha mailan ilal ghulu au ilal jafa baik penyimpangan itu bentuknya adalah ghulu atau jafa keterlaluan atau meremeh-remehkan fatawassatu fil haq wastaqamu alaih maka mereka bersikap tengah senantiasa di atas al-haq lurus di atas al-haq yang semuanya itu tentu dengan taufik Allah Subhanahu wa taala ikhwati billah maka beliau katakan wa khiyarul umur awsatuha sebaik-baik perkara adalah sikap pertengahan La tafriyutuha wala ifratuha. Bukan meremehkan dan bukan berlebihan. Fakullama kana al-insan mutawasitan mu'tadilan kana ahra bil haqqi wa aulabi. Ketika manusia itu dia bersikap tengah, bersikap adil, maka dialah orang yang paling layak di atas al-haq menyandang yaitu al-haq Berkata Ali bin Abi Talib, "Inna dinallahi bainal ghali wa muqassir." Sesungguhnya agama itu di antara al-ghali, di antara orang yang mereka hulu berlebih-lebihan wal muqassir dan di antara orang yang mereka meremehkan. Fa'alaikum bin bin numraqah al-wusta maka wajib bagi kalian untuk berada pada golongan yang tengah. Fa inna biya yahlikul muqassir karena bersikap tengah itu akan memberangus sikap meremeh-remehkan wa ilaiha yarji'ul ghali dan bersikap tengah itu akan mengembalikan orang yang hulu sehingga yang hulu kembali kepada sikap yang lurus yang meremehkan akan dibabat sehingga di atas ini hal yang benar. Alhamdulillah, sikap inilah yang diajarkan oleh Nabi. Agar kita tawasud diajarkan Allah, Nabi dan para salaf kita. Sebagaimana dikatakan Nabi bersabda al-qasda al-qasda tablughu sederhana, sederhana. Ini pertengahan-pertengahan. Kalian akan sampai pada tujuan. Alaikum hatyan qasidan. Fa innau man yushadad dina yakhlibu. Wajib bagi kalian untuk di atas petunjuk yang pertengahan. Karena sungguhnya tidaklah orang mereka tasaddud, ghulu, bersikap berlebihan dalam agama kecuali pasti dia akan dikalahkan. Agama ini kata Ibnu Qayyim Fadinullahi bainal ghali fihi wal jafi anhu. Agama ini ada di antara sikap ghulu berlebihan dan sikap jafa yaitu meremehkan. Wa khairun nas annumtul awsat. Sebaik-baik manusia golongan yang tengah alladzina irtafa'u anit taksiril mufritin mufarritin mereka orang yang mengangkat orang-orang yang mereka itu meremehkan yang meremehkan diangkat sehingga mereka berada dalam pertengahan dan kebaikan walam yalhiqu bi mu'tadin dan mereka tidak mengikuti sikap hulunya orang yang mereka beli, berlebihan Waqad ja'alallahu subhanahu hadhil ummah wasatan. Dan Allah telah menjadikan umat ini adalah umat pertengahan. Syekhul Islam menerangkan, Qadibillah, Ahlu Sunnah adalah pertengahan bainal mila eh, bainal firak sebagaimana Islam pertengahan bainal milal wadihal Islam pertengahan di antara agama-agama yang ada. Dan alusuna pertengahan di antara firqah-firqah menyimpang yang ada. Contoh Islam pertengahan di antara agama-agama yang ada. Dalam hal atau keyakinan tentang Nabiullah Isa. Yahudi mengatakan Isa anak jatah apa ya kawan? Anak zina. Sehingga orang Yahudi menuduh Maryam berzina dan Isa adalah anak zina. Ini pelecehan. Adapun Nasrani hulu. Sebagian mereka berkeyakinan Isa adalah huwallah. Isa adalah Allah itu sendiri. Sebagian mereka berkeyakinan Isa adalah ibnullah, adalah anak Allah. Sebagian mereka berkeyakinan Isa adalah thalithus thalathah, satu di antara yang tiga. Semua keyakinan ini dikafirkan oleh Allah Ta'ala. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalathah. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwal masih ibnu Maryam. Kafirlah orang yang mengatakan Allah atau Isa adalah satu di antara yang tiga. Kafilah yang mengatakan bahwasanya Isa Allah adalah Isa bin Maryam, Al-Masih bin Maryam dan ucapan mereka Isa bin Allah wa qalatin nasara Isa bin Allah ucapan mereka yang mengatakan Isa adalah anak Allah takatus samawatu yatafattarna hampir-hampir langit itu pecah gara-gara ucapan mereka. Watang syakul ardu, watahirul jibalu hatta. Hampir-hampir bumi itu terbelah, hampir-hampir gunung itu jugruk. Disebabkan ucapan mereka, Allah mengambil anak. Ucapan yang mungkar, yang diingkari oleh Allah Ta'ala, yang sebagian muslimin dengan meremeh-remehkan dengan dalih toleransi dan dalih-dalih yang lainnya dia dengan enteng saja mengucapkan selamat selamat selamat kepada orang mereka punya akidah seperti ini ini tentu adalah perkara yang sangat berat boleh jadi itu adalah hayinan indahum sangat ringan di sisi mereka wa indallah azim. Sedangkan di sisi Allah adalah azim sangat dahsyat. Tentu perlu diingatkan. Innal abda la yatakallamu bil kalimah. Ada seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat min sahatillah satu kalimat yang merupakan kemurkaan Allah yang dia tidak sangka-sangka Ternyata kalimat yang tidak dia anggap besar itu tahwi ila jahannam menjerumuskan dia kepada jahannam. Kalimatnya mereka anggap ringan. Tapi ini kalimat yang sungguh insya Allah sangat berat. Islam ada di antara agama, pertengahan di antara agama yang ada. Keyakinan Islam tentang Isa, Isa adalah Abdullah hamba Allah yang tidak boleh kita sikapi dengan hulu dan Isa adalah Rasuluh yang tidak boleh kita lecehkan perkaranya. Ini pertengahan. Ahlu sunnah, pertengahan di antara firakubbalah. Dalam hal asma dan sifat. Ahlu sunnah pertengahan antara munafili sifat, orang yang mereka menolak sifat, dan antara orang yang mereka musyabihah, yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Munafili sifat itu di antaranya Jahmiyah. Jahmiyah menolak total nama dan sifat Allah Ta'ala karena menetapkan nama dan sifat khawatir terjerumus dalam menyerupakan Allah dengan makhluk. Termasuk munafili sifat adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah menetapkan nama dan menolak semua sifat. Pemikirannya sama. Menetapkan sifat khawatir terjerumus dalam perbuatan menyerupakan Allah dengan makhluk. Sehingga ditolak. Demikian pula Asyairah menetapkan nama, menetapkan sebagian sifat, Kemudian menyimpangkan sebagian sifat yang lainnya alasannya sama. Kalau nggak ditahrib atau mereka bilang takwil itu akan terjadi penyerupaan Allah dengan makhluk. Sehingga ini semuanya para ulama mengatakan jahmi sungguhnya. Pemikirannya sama. Ini munafili sifat. Yang satu, ya ini menetapkan sifat sampai menyerupakan Allah dengan makhluk. Inilah musyabihah Orang yang mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Ahlu sunnah isbatu sifat asma wa sifat. Sehingga ahlu sunnah isbatun bila tasbih tanzihun bila taktil, Ahlu sunnah menetapkan nama dan sifat. Tapi tidak sampai terjerumus dalam menyerupakan Allah dengan makhluk. Ahlu sunnah menyucikan Allah tapi tidak dengan menolak sifat dan nama Allah Ta'ala. Sehingga esbatun bila tasbih dan tanzihun bila al Alusuna pertengahan antara dua ahlul inhiraf, yaitu yang mereka menyimpang dengan melakukan penolakan, dan satu menyimpang dengan melakukan penupaan Allah dengan makhluk. Al-Sunnah ada di antara keduanya. Ini dalam masalah sifat. Dalam masalah takdir, ahlu sunnah, pertengahan antara Qadariyah dan Jabriyah. Qadariyah bilang, bahwasanya tidak ada takdir. Manusia menciptakan perbuatannya sendiri sehingga semuanya itu berkaitan dengan kehendak manusia tidak ada kaitan perbuatan manusia dengan takdir Allah Ta'ala. Ini tentu mengingkari sesuatu yang sangat jelas di depan mata, mengingkari matahari di siang bolong. Apakah setiap kehendak manusia itu terwujud, ikhwan? Sehingga manusia menciptakan perbuatannya sendiri dan kemudian bisa memperoleh setiap keinginan dia Apakah setiap orang punya keinginan terwujud? Banyak sekali yang tidak terwujud. Makanya banyak orang stres, orang gila, orang mumet. Itu karena keinginannya nggak keturutan. Pertanyaannya, yang membuat sampai tidak keturutan-keturutannya itu siapa? Apa dia juga sendiri yang menciptakannya? Ada faktor lain. Makanya orang-orang yang mereka tidak yakin dengan takdir, banyak yang stres, banyak yang gila, banyak yang kemudian tidak nggak bisa nerima kenyataan. Yang satunya lagi Jabriyah, dia serba takdir sampai menghilangkan iradah dan istitoah manusia. Manusia ini kayak wayang sehingga sampai orang berzina, berzina, berzina, mencuri, berbuat maksiat, semuanya mereka ini anggap merupakan bagian daripada ketaatan. Ini semuanya adalah merupakan perbuatan penyimpangan. Ahlu sunnah meyakini takdir dan takdir urusan Allah Subhanahu wa taala bagian pada perbuatan rububiyah Allah anda mengingkari takdir sama dengan menolak rububiyah Allah Ta'ala. Tapi al sunnah meyakini pula istita'ah dan iradah manusia. Ini kemampuan dan kehendak manusia. Dalam masalah takdir, al sunnah pertengahan antara Qadariyah dan Jabriyah. Dalam masalah al-wa'id wal-wa'ad, janji dan ancaman. Al sunnah pertengahan antara wa'idiyah dan Murji'ah. Wa'idiyah yakni serba ancaman seakan-akan gak ada harapan. Sehingga kalau ceramah-ceramah itu menakutkan terus, nggak ada kebiranya. Orang yang mereka berbuat dosa besar, terancam neraka, seakan tidak ada pintu taubat bagi mereka, tidak ada pintu ampunan Allah Ta'ala. Sehingga Wa'idiyah ini diantaranya akan menggelari orang yang mereka mati dalam keadaan dosa besar. Kalau Khawarid mengatakan dia kafir dan kekal di dalam neraka. Mu'tazilah mengatakan dia namanya di dunia tidak kafir tapi tidak muslim. Maka namanya mangsilah, baina ta'in. Ada di antara dua kedudukan. Tapi di akhirat Khalid dan Finar sama dengan Khawarij. Murji'ah dia memisahkan antara amal dengan yaitu iman. Sehingga imannya para ahli maksiat sama dengan imannya para nabi karena amal nggak berkaitan dengan iman. Alusunah ada pertengahan di antara keduanya. Iman berkaitan dengan amal. Sehingga ada orang mereka imannya sempurna karena amalnya sangat luar biasa dan orang ada orang yang imannya rendah dengan kerendahan amal yang mereka lakukan. Iman yazidu bertambah dengan ketaatan dan yang berkurang dengan kemaksiatan. Dalam masalah sahabat. Alusunah pertengahan antara Syiah Rafidah yang sampai hulu kepada Ali bin Abi Thalib sampai dianggap Tuhan dan maksum dan di antara yaitu Khawarij yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Khawarij mengkafirkan Ali. Syiah Rafidah menuhankan Ali. Al-Sunnah pertengahan di antara keduanya. Sahabat udul, sahabat adalah adil, sahabat walaupun tidak maksum, sahabat manusia terbaik, tidak boleh mencaci maki para sahabat, apalagi mengkafirkan, tapi tidak pula hulu kepada para sahabat. Dalam masalah Nabi juga demikian. Alusunah antara, pertengahan antara tarekat sufiyah yang terkadang sampai hulu kepada Nabi, sampai berkeyakinan tentang rububiahnya Nabi dalam ungkapan-ungkapan mereka, dengan orang mereka mereceh, melecehkan, meremehkan Nabi. Dianggap manusia biasa yang boleh dikritik, yang boleh di ini update ajaran-ajarannya, boleh dikoreksi, diperbarui. Karena dianggapnya Islam adalah produk Muhammad yang boleh yang tugas terbatas akalnya boleh dikoreksi. Sehingga lahirlah orang-orang yang mereka seperti liberal yang bicara liar tentang agama sehingga agama nggak ada sakralnya lagi. Seakan-akan agama ini produk daripada budaya manusia. Kemudian alusunnah pertengahan pula sikap antara terhadap para ulama terhadap ulama antara yang hulu dengan ulama dan yang melecehkan ulama. Sebagian mereka hulu dengan ulama, syekh-syekh mereka, khususnya tariqah sufia. Di hadapan ulama, di hadapan syekh mereka, mereka kayak mayit yang tidak boleh mereka lancang kepada, nggak boleh ngoreksi sang guru, nggak boleh ngapa-ngapain, harus manut mutlak kayak mayit. Mau diapa-apain kan tidak boleh ada reaksi apa-apa. Sedangkan ulama setiap perkataannya mesti ditimbang dengan Quran dan Sunnah. Ada yang benar, ada yang salah. Sebagian orang melecehkan ulama sampai akhirnya membuang ulama, mendudukkan dirinya sama dengan ulama dan seterusnya. Al sunnah sehingga kokohnya Al sunnah dalam beragama karena sikap tawasud pertengahan dan sikap pertengahan itu Islam itu sendiri. Islam ini datang telah mengajarkan pertengahan dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, telah diajarkan semuanya sikap pertengahan. Semoga manfaat insyaallah kita lanjutkan masa kita pada pertengahan akan datang bidillah. Wassalamualaikum ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.